أزواجا المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa min islam ila semua saya ala nas zaman wa la yabqa min quran ila rasul. Jadi syukur milik Allah yang masih memberi kita kuota sisa usia yang tak berapa lagi lagi. Jangan lupa bahagia karena tidak setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat hidup lebih hidup. Banyak orang yang hidup tapi mati seperti lagu Bang Indas. Hidup tapi mati. Ya. Oh, seperti patung yang tak punya hati. Hidup tapi mati seperti orang kafir. Inna أكبرهم سواء عليهم أأنذرتهم tahun amlam تنذرهم لا يؤمنون orang kafir itu berkarakter dikasih tahu nggak dikasih tahu gitu eh nggak ada perubahan nggak entok dilaksanakan dedo dua hujan cici dilaksanakan sot modal tak entok mereka rata mau tak ketabrak maka orang kafir juga sama setelah diperingati dengan ayat yang tersurat atau yang tersirat, hatinya selalu keras, membeku seperti batu, tidak pernah terpengaruh. Dia punya kolom akhirnya hidup tapi mati. Ada lagi yang mati tapi hidup. Ya, Ahmad Yasin, lumpuh, buta, salah satu contoh lalu ada yang yang nggak punya kanan, tidak punya kaki, tapi dia istrinya seorang hafid Quran karena mampu menghidupkan suasana ada yang parah mati-mati sudah tidak terpengaruh apa-apa lagi walaupun dia masih hidup yang kita akan bingkai kita rangkai the real uh, man of Islam bagaimana kita masyhadu di anak muslimun benar-benar keislaman kita itu terlihat walaupun dia tidak berbicara tapi orang paham kalau kita orang Islam maka bersyukur atas nikmat umur Mari kita gunakan buka fakur Ekstra berpikir Ada yang nanya Ustaz Evi <clears throat> Ustaz kapan belajarnya sih Jadwalnya padat banget Ya berilmu Apa yang dilihat jadi ilmu Apa yang didengar jadi hikmah Apa yang terasa Menjadi makna Tuai arti peti hikmah Urainya The journey karena kita punya telinga, punya mata, punya hati, taliti, mata, telinga, dan hati ya jadi bacaan itu terbagi dua tersurat Al-Quran tersirat ayat-ayat yang tersirat alam banjir gempa kenapa terjadi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ulil albab. Ini masjid namanya ulil albab. mikil atu, cik atu mikil Ulil albab itu pemikir. kalau dipikirkan. Seperti jarak satu kota ke kota B dari kota A ke kota B 425 kilo. Cepatannya ditempuh 40 km per jam normalnya. Lalu bagaimana kalau di perjalanan ketemu mantan? Berapa jam yang harus ditempuh? Karena susah moving on ya. Kita akan moving on dari keduniaan maka yang salah berpikir rekye wae rekye itu wae mama hati hati kemana aku baik hmm. seseta benar wudhu sebelum diwudukan sholat ke masjid sebelum disolatkan di masjid sholat di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan depan imam hidup ini seperti eskalator bro mau tidak mau semua dipaksa maju menuju kesudahan. Bukan naik eskalator mah cacingnya maju. gue eh. Kan sadari, pahami bahwa tanya semua ada kadar luarsa, semua ada expirednya, semua binasa. Kuluman alaiha fa'il. ajal ajalin bersama, kulu nafsin da'ikotul. Kuncinya di kuota sisa yang masih Allah beri berupa usia, sok gunakan untuk taat, jangan maksiat Benang betah, dina ibadah, berat-berat, dina maksiat. Kuncinya satu, jaga lingkungan. Yang kedua, ingat Allah. Yang ketiga, ingat mati. Yang keempat, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Biar jadi tabungan dan investasi, lupakan kejelekan orang lain kepada kita. Karena itu kibaran dosa antepun. Dan sebaik-baiknya manusia sekelas Nabi saja ada yang benci, ada yang dengki, ada yang hater dia, kita sebaik apa nggak usah nggak usah lebay lah tetes piteng berjalan uyuhan sok data setnya dibungkus kulit hati-hati jadi kulit kulit gawat jemuran dicari umat kulit gawa jeung bedug ditaruh heula kulit gawat jem sepatu senar ditarik ditarincakan tergantung posisi kita memposisikan dirinya di mana karpet di masjid bisa judi diciuman tapi kalau di diskotik di dipoekan ditalincap pakai maksiat pun maka hati-hati bergaul ya maka kalau hari gini nggak ke masjid nggak gaul yang gaul tuh yang ke masjid yang tahajud yang duha yang rawatin yang selalu sunnah terlebih mau Ramadan sebentar lagi sok bentuk alam biologis dengan sunnah sunnah yang disunahkan Nabi saum starting baca Qurannya dari sana ulah kejebak momen uh bangun Ramadan tada uh, beres Ramadan tada naik terus tada nu Ramadan taraweh terus Ramadan taraweh taraweh cik aku mikir indikasi dia mendapatkan dari Lailatul Qadar setiap kali Ramadan dihadirkan di tiap tahunnya saya kasih tahu karena ada ayat Quran surat Al-Qadr Lailatul Qadr khairu min alfi syahr Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Artinya sederhana dibaca tafsirnya. Semalam bersama Al-Quran lebih baik daripada 84 tahun atau seribu bulan tidak pernah menyentuh Quran. Berarti logikanya lepas Ramadan pun sama kita bergaul Quran lalu wafat itu lebih baik daripada boga umur panjang pernah ngaji tidak pernah paham apa yang dikaji, terlebih tidak pernah mengamalkan hasil dari kajian. Tidak sami nawatana, tidak mendengar lalu mentaati. Yang ada sami dan mendengar tapi asoy maksudnya. Yang bahaya sami nawahum layas mau, tapi ngadenge, tapi dia acuh aja, nggak ngaruh. Nah, ngaji, alhamdulillah terangkat udah pun ngaji. Cina. Nah, tahajud naon kabita pun tahajud puasa ke buat rame ibunya batur sahur ngilu sahur batur bentak buka ngilu buka di berang batur puasa manena dahar samangka ditanya cara kagoda penuh puasa cina alhamdulillah makai alhamdulillah kan dia www.reward.com oh di kolom mau oh. sudah dekat ngapain nanti aku mereka mana? The real man of Islam. Saya punya teman kuliah di Harvard University. Dia ngekos. Eh kuliah di luar negeri mah tong mikirnya se, tong mikir dahar catering, laundry sudah disiapkan. Fokus saja belajar enaknya kuliah di luar negeri. Tapi yang unik ada hikmah di balik itu semua. Ketika dia nyuci baju, kasih ke laundry, si tukang laundry nanti apik gitu setiap kolor ya celana dalam kalau disebut camset dengan setiap kolor mahasiswa yang mau dicuci itu diambil anu, cuci rata-rata bau pesing bau hampir tapi ada terselip dua CD yang tidak berbau pesing diinvestigasi di iya CD saya iya kolor saya temulah dua mahasiswa muslim ditanya diinterogasi Kenapa cina si anda mah tidak berbau pesing ayam muslim? Namun kaitannya bau pesing yang ayam muslim. Agama saya kata maham siswa muslim Indonesia tuh eh, kalau habis kencing dianjurkan bimulu lil ma'i dikucuri air. Berarti the real man of Islam Fashhadu bi'ana muslimun Dia menyatakan Islamnya dengan sikap Oh ya, kata si bulenya itu Sedetail itukah agama? Yes Kemudian dia menyatakan Islam Pada satu buku kecil Cangcut yang membawa hidayah Kan band ya, grup cangcut kan, ya Emang ya. Tapi yang unik, saya masih banyak melihat muslim, ngaku Islam dia, kencingnya nggak dicuci. Gitu, wel. Gini-gini, sindrom asup tuh. masih di sini. Oh. Ngaji, makanya ngaji dong. Ngaji belum, dem-dem baik. Oh, orang Islam anu kihina kencingnya wet jadi gini masukkan deh di isi terbang dicekek mungkin teh matinya. setelah kencing itu kaitan dengan najis wailul akob minan hati-hati dengan air kencing yang terbawa sholat itu yang menjawab azab kubur itu di alatif ayat itu percik air kencing yang jadi najis lalu terbawa sholat hati-hati itu yang menjadikan kemudian azab kubur yang akan kita dapat kelak terpercaya software maki intong di rumah untuk kerahaan ya jadi si bule ini masuk Islam karena tertarik dengan Islam karena real gitu. Reality dilaksanakan, dipraktekkan, diaplikasi. Tetapi bagus hadis nu tadi teh, mengas kencing teh kucuri air tadi ditali hamplas. Bayangnya Islam setiap habis kencing hamplas aduh. Beak berenasiat negara. Terus dibayang-bayang the real of the real man of Islam lelaki sejati itu perlihatkan ke Islam. bukan hanya dari pakaian ada pakaian urusan dunia wa antum alam bi umuri tuh urusan dunia mah bebas-bebas saja orang Palestina gak raya pakai jeans pakai sweater tapi keislamannya bisa dipertanggungjawabkan ya, iya. nggak mau orang Palestina tuh diajak ke Indonesia pindah yuk di Bandung nang grab nah gojek mana? bangunan ini perang cenderung termasuk perempuannya walaupun mereka banyak janda cantik-cantik kita tawari pindah yuk ke Bandung kita kasih apartemen sama mau jadi istri kita nggak mau lebih baik menjaga kehormatan tanah suci ternyata hebatnya Palestina dan tanggal ke sana lagi the real man of Islam diperlihatkan ke Islam orang Palestina itu kegiatannya baca Quran aja hujannya bukan hujan air hujan peluru tapi ketika setiap ada kapal lewat, mereka horny. Merindukan kematian. Eh, kapal, bom aku. Kapalnya yang lewat, balik deh baca Quran. Ada kapal lewat lagi, balik keluar. Hei, eh, kapal bom aku. Aku rindu ayah dan ibuku yang sudah lebih dulu syahid mendahuluiku. Bom aku ditantang kapal ngaliwat. Kadang ke batu di baleno orang balik ke itu ningali budak orang nih budak Palestina ya kapal kalau enggak lupa kapal kata duit karena duit banyak yang jurusan ekonomi ekonominya udah kolot gitu. maka hati-hati Islam itu harus wujud di kehidupan sehari-hari La ilaha illallah Muhammad Rasulullah saya itu merupakan 24 jam tuh harus pakai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ke masjid ada doanya, ke WC ada doanya, mau pakai baju ada doanya, bercermin ada doanya, mau bikin anak ada doanya, nyari gitu ada doanya. Apa doanya? Hmm, baik kan budak nabarawa ibu mah kan berarti budak mah soleh tong lusuh lagi fitnah bodoh lah sholat lah me anak mah soleh Allah jadi di syaitan wajani di syaitan fima rojaktan anak itu rizki rizki itu harus signifikan soleh dan disolehkan supaya jadi tabungan yang berharga dan membanggakan di hadapan Allah Rahman kalau maka bikinnya teh rezeki bikin uang rusuh Tunggu doa gue mantap, mantap budaknya lenjul, barang gaju, borong ngomong, budak. Tong nyalakan budak, nyana mah kan maca doa. ketika saya diundang ke pendopo, gubernuran, saya ingin milih pemimpin, kuma, gampang. Tanya weh, apa tuh doa suka weh sih? Nunda apa tuh dipilih jadi pemimpin? Nah, kayak mimpinnya barau weh sih. Eh, yang mah yang kecil. Setuju tidak? tinggal Tinggali. nantung mau Memimpin darah nantung tong dipilih berarti tuh Allah yang hukum Islam. Sederhana ya, Bicara makro tuh mikro. Urusan dunia mah bebas. Saya pihak dari kpk, lain dari Emerus KM ini pernah dipakai, dicocok juga murah. tampilan. Tapi nanti mah kemana dilanja? Amerika mah mun makan standing party ya minum berdiri makan berdiri di pusda IG kadang di ondangan ongko di jari blab salah inci blab nama tapi dahatna di hajatan teh narantung cek atuh bikin budak leutik wae apalun la tasrab qaiman la takul lana qaiman jangan makan dan minum sambil berdiri kul biaminika wala takul bisimalika jangan makan sebabnya sederhana kayak di akhirat kalau sana Nabi diutus untuk nama innama bu'istu li utami kalimah ma'ar lalu tarik ketika Islam diamalkan di luar negeri sikap-sikap sederhana dari sunnah yang diamalkan itu memasukkan orang Islam ada orang bule kaget kok oh, makanya nggak pakai sendok sih beda rasanya di sini tuh ada macam-macam keajaiban ada antibiotik bla bla bla bla buka nggak si orang muslim ini makan dengan tangan kanan sambil duduk tidak sambil berdiri karena tahu hukumnya lalu mulai ngomong mulai kan apa cina kamu mah kuno ada sendok nggak dipakai malah pakai tangan kanan cicingnya jadi jelas eh muslim ngomong itu mesti bilang nanti Islam Islam ada anak apa kelebihannya ketika dia tidak mau paham ke ngomong ke dahar ajak ngomong wae kan ek kesabaran mah teguh kenca nu kenca bisa pakai denger <laughs> ya di balik sunnah teh ada kejayaan asli maka farudhu ilallah wa rasul kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tazilu abada. Aku tinggalkan dua urusan apapun urusannya kalau kau tidak ingin tersesat dalam urusanmu maka urusanmu warudhuhu ilallah warusul rasul in tamassaktum bihima kalau kau menggang teguh dua urusan itu kau dan tadi lu yang tidak akan sesat ibarat rel kereta dua sisi kalau kereta sudah nabrak mobil misalnya mobil kereta mobil ada kereta mungkin sepuluh jalurnya tapi ketika kereta, kereta keluar dari relnya itu tragedi Bintaro tahu perlu dinyanyikan Bu Iwan Fals. Banyak makan korban. Ketika manusia keluar dari relnya, Quran dan Sunnah perhatikan. hari akan terpelihara Islam kan? karena melalaikan sholat ada usolat wataba'ahu sahwat surat Maryam di 59 akhirnya mengikuti awan nafsu koruptor-koruptor di suka miskin muslim tapi sudah pun ai sumpah jabatan nama pakai Quran tapi disuruh ditukang diangkat Qurannya ditukang dan diamalkan yang agar satu kelas suka miskin min kali plus sama dengan min niat jahat cara ngajabat dari suka kaya jadi suka miskin asli nasuk mantan wali kota mantan gubernur bla bla bla ada maka tidak perlu pintar yang penting soleh karena orang soleh pasti pintar tapi orang pintar minum tolak angin rasuk angin the real man of Islam sok kari kamu hindari debat dan enggak debatin anggapnya asli nah Fattakullah tuh lakukan apa yang kita mampu Jangan mampu tong sok debat batu Sudah berkemampuan juga jangan sombong nah kemampuan Sudah ngomong ke masjid langsung sombong masjid eh neraka Allah emang neraka nu mana padahal nu diomongan nanti nu boga masjid terjebak terciduk cing aja ah, we don't judgment don punishment mengilhami jalan hati setuju kurang bisa ke masjid ke Allah we ini ke masjid mualibur kan the real man of Islam di Islam itu kediri, lain berbatu. Maka rahmatan lil alamin jadilah penyayang untuk apapun yang ada di alam. Ya cucumu menangkara tangkup ke. Oh, tahu ya. Bisa jadi kan ditangkara ke. kenapa aku Islam dolim. Ya cucumu tangkara ke. Pegang kaki kiri. Kumamu cucumu kata tebika rekan jemput anaknya sekolah anaknya sekolah di pribadi di harap sekolah cucumu ngobrol yang satpam cucumu satpam kemana aja sih mama biasanya sudah datang gaya gojek mereni satpam cucumu eh, Terus terusan neng mungkin sisi lain yang rumah tergigil dari tangkaran ke berjelem tak saya mah diajar Islam tinu letik ya runtah asukeun kayak aku nangkarat di jalan asukeun kana wadah runtah ceritanya jadi panjang ketika ada satu paku di tengah jalan lalu dengan keislaman kita yakin dengan iman kita yakin bahwa mengambil paku di jalan itu aman wa solihah berapa orang yang selamat gara-gara pakunya diambil lalu tiba-tiba ada mobil lewat membawa ibu hamil melahirkan ke Santo Yusuf tiba-tiba anaknya selamat tiba-tiba singkat cerita anaknya itu jadi ulama di akhirat nanti si ulama itu mau masuk surga ntar dulu kamu tidak akan jadi ulama kalau tidak dijasai seorang yang mengambil paku di tengah jalan karena Ustaz peti bisa hanya contoh tolong masa depan kalian? Pejamkan mata. Bukan apa yang pertama kalian lihat. Eh <laughs> nyoba contoh dong ini jauh. Ya. Ceritanya Miftol ada ratin khair iya itu kebaikan. Jadi si ulama itu setelah orang yang ngambil paku itu coba review ceritanya. Kita beriman tapi tidak mau beramal soalnya, Ah, kepeng penting tempat incak motor orang tiba-tiba si orang yang melahirkan itu mobilnya dicap waktu beduk dirinya ngajulur dirinya keguguran kumada. ya seperti sepele maka the real Islam the real man of Islam mesti letik-letik mulai dari hal yang kecil mulai dari diri sendiri mulai dari saat ini betul tidak kenapa jadi stres begini ya Fattakullah astatoktum. Saya dapat ilmu ini dari hasil tafakur. Benernya. Tak terima Kayak ucing di tengah jalan. Kuentas ke bising kageleng. kalinya itu nanumuan. Ya. Jika cucu mukul tadi kenang karang. Mukul. Bertak umpat paling direk. Namun saya. Nomor apa ini? terus ditangkarakan ku cucu raksasa cik atumi naku Islam kiih di mana wae nah, tangkar, banyak ke di Puma offsetnya bukan masalah mengencingi pohonnya pohon mana kian ku seribu jermangnya mau ada dah tiga hayang jago gunawan oh, uang-uangnya ah. sabab yang bikam na uang susuan enak jadi kadinya emang eh. lo ngerti teker susu kemana ya. eh bentar saya mah berpikirnya sebenarnya beda tiba-tiba karena tarangnya lebih orang yang jidatnya luas itu berpikirnya futuristik untuk kan pikir kubatur, batur kan pikir kumanin kunawan habibie pinter karena pendek lu pendek mah pintar karena sirana deket kan begitu Ustaz itu rata-rata tarangnya kenapa berpikirnya akhirat Allah surga masa depan maka panggil aku mas masa depanku gitu beda yang ahli sejarah kotak nanti bukan karena berpikirnya masa lalu berpikirnya eh ahli astronomi bakal nanti lu karena berpikirnya bulan bintang jadi langit langit dia nu panas saya kan nu kota kabel segala kepikir mata super sekali anu. pakai aturan dan Islam aturan Islam selamat iman aman selamat amal kewe Islam tangkal tongsok pikiran bukan pokoknya ya tadi anak tangkal ah, enak ya, ada lubang-lubang ada perumahan cacing cangkri, gaang kumaha lamun jirin keur namimkeun anakna yuk pangantena yuk bidi ihan pangantena padi jupa juklana bahe samangkana padi tendana balocor betapa rasa sakit orang tua yang punya hajat itu goblok Diprediksi kalau Google menjawab semaunya, kalau Quran menjawab semuanya. Bedanya sedikit. Kan sekarang mah banyak jamaah Google dia, ngejeng YouTube dia. Tenang, sok ngaji mah padilahnya beda dengan ngaji di YouTube, dengan ngaji datang ke majelis setiap langkah ditulis sebagai kebaikan yang kanan yang kiri mengurangi kesalahan wafat pulang pengajian syahid tetap melakukan sih marawat sampai bebas bisa ya hal-hal yang kecil Islam melarang mengencingi air tergenang maka ketika Islam dituduh teroris sorry gue paling depan hei pak kabar kamu nuduh Islam teroris baca aturan Islamnya Islam melarang dalam hadis riwayat Abu Qatadah mengencingi air yang tergenang pilihan saya nyangkrung wae teu meunang ngomong nabong setuju maka jangan belajar Islam dari orang Islam kau akan kecewa kenapa banyak ateis hari ini siapa tokoh ateis mau Kau mau? yang melahirkan ajaran Marxisme dia buku, punya buku pertama namanya Das Kapital yang artinya modal di halaman 125 dia menyatakan halaman 112 dia menyatakan religion is review agama itu racun candu sehingga saya memutuskan untuk tidak beragama jalan singkatnya gini kalau Marx dulu beraliran Yahudi dipelajari kitab suci Yahudi banyak yang tidak dimengerti karena Ujair itu anak Tuhan di antara kelebihan Ujair itu pernah tidur lama sehingga diputuskan dengan tidur lamanya itu ujar itu anak Tuhan cahai mau loba sarema diurangnya loba <laughs> tapi tadi sebut anak Tuhan tapi juhe juik heer situ orang situ man molor sembarang pelor nempel molor gdn gak diu nonutan ya teka hati ya cek ujar ecer eh, kalmarak teh pindah ke Inggris karena diusir kontroversi cara berpikirnya di Jerman pindah di persona non gratakan ke Inggris diusir ya diusir ngulik ajaran Kristen Injil dibawa katanya Kristen ini agama cinta kasih tapi gua kelaparan ada yang memperhatikan ini ajaran Allah love is your enemy cintai walaupun musuhmu hati kurang kelaparan telah teori sehingga dia menyatakan does not every minute practical life give to the life of your theory setiap menit setiap detik manusia beragama itu teori saja saya memutuskan tidak beragama saja dan di kampus ini berkembang sekarang dulu Handi Boni Ustaz Handi Boni setahun yang lalu ketemu saya dia masih ateis ngobrol diskusi kayak gitu aja unik dari ateis itu ketika akrab dengan kita mau orang balik tak doa ke saya kalian ateis tapi mencari doa ke berarti kamu masih berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada boleh saat itu di Koncina gitu ya, mereka menanti tuh akhirnya Hidayah pun berpihak Dia satu tahun ngobrol tapi dia orangnya mencari ilmu sekarang lagi di Lampung juga ya. jadi hidayah itu harus diusahakan dicari Jangan sampai nanti orang luar Islam melihat Islam tidak real keislamannya. The real of Islam, man. The real man of Islam. Taraf masjid, sehingga masjid penuh ke angin. Kemana ya, Ketika Ahok menista agama, ngumpul 7 juta muslim. Terus, supaya ngumpul, kudu ayah pembina agama wajah. Tepuluh maka panggilan adat itu panggilan Allah sok atau sama kan ketika Allah memanggil ke masjid dari segi mana sholat ketika itu dihitungnya absen ingin baik rezeki kita signifikan penuhi absenan Allah dua haji dan umrah bukan duit buru ya, ini tadi gantian ongkos nanti Allah yang paling bahaya panggilan yang ketiga panggilan kematian sudah punya persiapan apa yang yang ketiga ini mah beda dengan yang satu yang kedua kenapa tidak ada verifikasi dan konfirmasi tidak ada pemberitahuan lebih dulu karena kematian itu bukan nomor urut bukan nomor antri tapi nomor cabut nomor dulu jangan merasa gagal masih muda kuat ahli olahraga aktivis jumlah dan borma jenggria syarat mati tidak harus tua dan sakit setuju tidak besok, mana kejam, boleh. Tapi bisa nggak beli waktu? Waktu itu seperti pedang. Jangan sombong dengan investasi materi yang dimiliki ketika operasi butuh transfusi bisa beli darah sih ke PMI, tapi bisa nggak beli nyawa? Jangan sombong dengan buku, setiap orang bisa beli buku, tapi bisa nggak beli ilmu? Ya, kalau ada yang undang saya, Ustaz, kuliah di mana? sekolahnya lulusan mana tong nanya lah teh hati beberapa desa sekolah uyuhan atau apa rumah ada bubuk gorengan uyuhan kepanggung yang ngejarani kemarin yang ada daerah besok yang aku songkan masjid provinsi ya Allah mah melihat bukan ilmunya ketakwaan jadi diajar soleh sebenarnya nggak pernah baik nggak tapi soleh karena bumi akan diwariskan beranak soleh apa amalan soleh Haji Riyadu Solihin nanti maghrib jauh udah ketemu lagi. Dan bumi akan diwariskan berang soleh surat 21 105. Apa ulang soleh surat 35 surat Fatir ayat 29. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah inalatina yasuna kitab Allah lalu sholat tepat waktu berjamaah wa aqomus sholat wa anfaqu tepedit bima rajaknahum dengan rezeki yang Allah titipkan di awal-awal stres duit oma apa butuh oh terima kasih terima kasih sudah terima dikasih kasih eh, ya, saya mah tiap ceramah sekali pakai jen sekali pakai bijen endorse nggak kumis guru silat supaya kumis naon ring-ring mata tong sieun rezeki itu di Allah gaji di jelema hayang gaji yang rezeki yang itu satu digawe ka kalau mau ada pada tahajudnya dikuatin duhanya dikencengin rawatibnya ditertibin so saya tinggalkan pekerjaan asing saya dulu di kesehatan development sebuah perusahaan gaji lumayan tapi kan bisa sholat sorak aja sekiranya pekerjaan menjauhkan dirimu kepada Allah sebesar apapun gajimu tinggalkan dan Allah ganti dengan yang lebih baik Belama yang motor harlinya mending saya tergawe tahun seberapa kabelina enak yang makan ratus juta endorse kami eh asli nah set kemarin set ada set ya cina mau butuh duit terus kan set kan duit bapak bangun butuh nyesok no ayam sebe bangun uang harus sebe bangun plastik tahun dua sebenarnya 6 juta buru tuan Oh, beli batu cenatan 5 juta setengah, pelin milik ini nggak bayar. aduh saya udah SMP 40, saya kan suka otomotif, original nggak sih, Bayar lah yang milik. Dan jalan, buat kaca mati, ada Kawasaki baru tuh, retro, seberapa Kesnya? 20 juta, sesena 100 juta. Cik main brosurnya, kebayang nggak ada jelamanya buka karsa. Silaturahmi ini saya tuh. saya mau motor dia, ah saya kagok atau saya senongnya, rendah ya kengenangan kengenangannya pakai pulsa langsung yang gede sih, nges dong mari ini bawa dia motor sayang 800 cc selain ya kan? 450 juta pakai kan kurang kalau dipakai oh merah ya. jejak kalau anak rizkuhu min haitsu la yahtasib syaratnya hiji wama may yakin juga Allah yakin sok aku yang gaji yang rezeki bekerja mah ke kantor ke pabrik ke warung ke toko ke pasar ikhtiar lakukan aja karena Allah rezeki gaji karena pekerjaan mah ikhtiar ikhtiar mah perbuatan rezeki mah kejutan ya toh ya naon ya naon ya nakabis cari rasa naon ya terus ya naon air mineral ke saya berwisata mentat ini bidang bisa ngamen teh kok. Dan ya, saya kan tadi udah karena Allah. Coba mengkarena opin mah. Ya. Maka dekati Allahnya yang jodoh, yang imah, yang mobil, yang haji, yang umroh, yang naon, Tapi eh, cek Allah teh uduni astajib lakum merah. Mana mah pedit merah? Eh ya Allah, apa tuh mobil hemat? Kan saya mah pecinta otomotif. Ya Allah, keren gitu mobil ya lo Allah sing bawa belum biasa kali eh subhanallah ya saya mau ke Jakarta nih nanti Tadi pakai hemat wah nggak kuat bensin kan boros gitu bakalan kuat biar aku aja ya maka beda gaji dengan rezeki sering saya terangkan gaji mati dulu nanti perusahaan di bos di majikan kalau rezeki mati Allah kan dari suami bu ketika suami kita wafat ibu masih makan anak kita yatim masih pakai baju nggak berarti rezeki tidak maka yang diberikan suami kepada ibu itu titipan Allah rezeki dan sisinya melalui suami maka men ibu temukan duit jenak titipan Allah di suami cokok bagi misalkan naon saya tak titipan Allah Cek memajikan jadi mana nyobat. Gak ada titipan Allah kan titipan nasa hati. Tapi ibu ketemu apa? Dasar lakinya titipan Allah mau dicopot. Itu penyeimbang saja. Bu, lamun salah orang kawin deh baik. Halus berarti Gusti Alhamdulillah. Sing dalam ketertekanan kita. Gitu. Kalau suami kita lagi boy tetap pada komitmennya itulah perempuan. Meski itu begitu. Gitu. Sekali lagi menang ke domain of Islam Islamnya itu kan ya. ibu suka nggak kalau suaminya taat ke Allah lebih suka mana suami taat taat ke Allah yang taat ke ibu menerapkan Islam jadi does not every minute practical life give to the life of your theory. red ah, everything. Ngaji nama rajin, tapi ketika diuji dari hasil kajiannya, semua mundur. Jangan rasa beriman kalau belum diuji. Belajarnya ke Ibrahim. Ibrahim kayaknya, ah, kehajatan tahu, antak mahamil kayaknya, tapi kan yang betul ditinggalkan tengah lembut cium lude. pertanyaannya cuma satu kang mereka mana kang mereka mana gawe Karena kang mana apakah kepergian akang ini perintah Allah yes sudah berarti Allah tidak akan membiarkanku kan dikasih bonus jam-jam pernah habis berarti sangat ini tuh doakan Main dicuriga. Ibrahim deh. Eh Ibrahim balik ini orang mau ngelamar martabak, mau konsumsi lebih. Mesti dibayar. Ibrahim mah balik ini kan 8 tahun nih ngatur pemerintahan anak. dan mau beritanya oleh-oleh mau perintah membeli anak kecil pun untuk Kayak hal Ibrahim deh. Kan? Tapi apa akhirnya? Jadi syariat. Kurban dan Ismail pun tidak jadi disembeli. Ujian saya paham nggak sih? Jadi mau ibu ikhlas, suami diambil orang, kita ujian. Tapi hikmahnya, justru itu capek tuh. Istri kanya ngobel, kan dibagi dua pekerjaan. Tengok duaan, opatan lebih ringan. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب atau mikir contoh itu kiwai ke asu ibu geleng ke nah tapi barat geleng ke kahong karena menista agama buktinya 7 juta manusia berkumpul di Monas yang untuk mendemo Ahok disebabkan menista Al-Maidah 5 ibu daya mau tujuh juta jelma dia PKP minum jelma gara-gara ibu menista Anissa ayat 3 istiqomah dalam hijrah kenapa istiqomah berat Apa mah istirahat surga itu lihat Nabi Ayub diuji pembunuh seumur-umur 70 tahun Yusuf dikunjungkan ke sumur Ibrahim dibakar api Musa dalam tekanan Fir'aun Isa sengsara so Yunus dicap orang yang masuk surga subuh ribu Papua Ulu asal Korea magrib pabelit yang dunia terbaru bisa harida tahajud pagujud jeng selimut jarak asa dibangsa poligami asa didolimi orang surga rumah The real man of Islam Adam Hawa saja Nabi yang dulunya tinggal di surga diusir kanunya tahu nggak apa penyebabnya melanggar berapa pelanggaran satu nuting di surga wae ngalanggar ngariji diusir Urang orang yang asuk asuk Anissa ditolak pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Yunus pun dimuntahkan dari perut ikan paus. Lalu Ismail tidak jadi disembelih, Ayub kembali utuh. Yusuf diangkat jadi raja. Siapa yang kecil? jadi usaha Ancaman pembunuhan di mana-mana. Di YouTube tinggal tidak semua komennya baik. Ustaz aji ustaz goblok, baik, ada tuh pembunuhan. orang di Cokotan kebaikan dia ditransfer ke kita karena paham kalau apa aja kata yang ngambang